al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulum fi dharaini amin. Ilan gal. Aibab. Dabit al-ahya alladhi yumlaku bihi Masih kita membahas tentang bagaimana menghidupkan tanah yang mati <clears throat> alias yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. begal an yuhayyi al ardal mawat lima yaziduhu galiban. Jadi tanah yang boleh dihidupkan itu adalah tanah yang diperuntukkan untuk keperluan manusia sesuai dengan kebutuhannya atau keperluannya. Faida arada baitan fala min taswiriha wa nasbi babin wa saqfi ba'dihi. Kalau seumpama dia menginginkan tanah tersebut untuk rumah, sebuah rumah, maka harus dibuat pagarnya, dipasang pintunya dan atapnya walaupun sebagiannya. Wa idza arada mazra'atan dan jika dia menginginkan terkait dengan tanah tersebut untuk ladang maka harus disiapkan aliran airnya. Misalnya menggali sumur atau membuat bor air jika seumpama air hujan tidak cukup untuk kehidupan dan kelayaan daripada ladang tersebut. Dan tidak cukup itu saja. Kalau mau dijadikan ladang berarti harus dibajak tanahnya supaya siap untuk ditebarkan benihnya. Wa idza arada kalau seumpama dia ingin dengan tanah tersebut dihidupkannya untuk dijadikan sebagai kebun. Maka hendaknya harus buat pagarnya, kemudian dipersiapkan ke tanah tersebut sebagai kebun. Diketahui diusan begitu. Kita bikin kita telah batasi, telah tentukan suatu tanah tapi kemudian tidak dilanjutkan tidak dilanjutkan nah itu yang semacam itu dilarang dalam agama nah, biarkan kalau sama nggak mau melanjutkan kasihkan sama orang yang lain yang bisa memanfaatkannya kemudian Idza hamal imamul arda kamilatan aw qita'an minha fala tumlaku bil ahya illa bi Kalau seumpama ada seorang presiden atau seorang imam yang dia itu telah membatasi, memagari suatu tanah secara keseluruhan ataupun sebagiannya, maka tidak bisa dihidupkan itu kecuali harus dengan izin daripada presiden tersebut. Nah, tapi apakah yang ada sekarang ini sudah merupakan sebuah isyarat daripada seorang imam bahwasanya tanah-tanah yang milik pemerintah itu berarti tidak boleh dihidupkan. Nah, jadi isyarat itu harus ada mandat, harus ada ucapan. Nah, tapi yang ada mungkin sekarang ini ya tanah begitu saja, nggak ada ucapan, nggak ada mandat bahwasanya tanah yang tidak dimiliki itu adalah tanah pemerintah. Nah, tapi di sini memang e, sesuai dengan aturan yang ada sekarang ini semua tanah yang tidak dimiliki oleh masyarakat berarti tanah pemerintah. Kalau ingin menggunakannya maka harus dengan izin pemerintah. Nanti pemerintah mungkin memberinya cuma-cuma atau menjualnya. Itu yang terjadi sekarang ini. Mas'alatun idza juhal juhilatil ardu hal ummirat fil islam. Tadi sudah jelaskan pada pelajaran yang lalu bahwasanya yang namanya tanah yang bisa dihidupkan itu adalah tanah yang belum pernah dimakmurkan, digunakan, dihidupkan oleh seseorang sebelumnya. Atau pernah digunakan tapi bukan di masa keislaman, tapi masa jahiliyah. Tapi kalau semua kita ragu, apakah tanah ini ini sudah pernah ada yang hidupkan dan yang menghidupkan itu di, di era Islam atau tidak? Maka itu ada hilaf katanya. Gala Romli wa waliduhu berkata Imam Romli, yaitu Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli wa waliduhu berarti Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli hal ahya. Jadi kalau sudah pernah ada tanah kita ragu apakah ini pernah dihidupkan di masa Islam atau di masa sebelum Islam, maka katanya di sini tidak bisa dihidupkan. Nggak bisa dihidupkan. Wakil bin Hajar ia kalmawat. Tapi menurut Ibn Hajar itu termasuk tanah yang mati. Jadi bisa dihidupkan maksudnya. Wagala sahibu safat jabat yajuzu lil muslimi ehya ma izla izla lil milki muslimin bihi atar Bima li ehya in imaratin yuad yahtaliful hukmu bihas man qasad. Jadi boleh seorang muslim untuk menghidupkan tanah dengan syarat dengan kadar kemampuannya yang bisa dihidupkan. Asalkan tanah itu bukan berada di dalam kepemilikan seorang muslim dan tidak ada tanda-tanda untuk itu. Bagaimana menghidupkannya? Menghidupkannya itu dengan berbagai macam tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk rumah ya berarti harus siapkan pondasinya eh, e, seperti yang disebutkan tadi. Kalau kalau disiapkan atau dihidupkan untuk ladang, apa yang harus disiapkan? seperti disebutkannya tadi. At-tahajjur al-ardi. At-tahajjur al-ardi la yusamma ihya'an fala tumlaku bil ardu wa yasul bi adi salati umur. Ada juga masalah di dalam masalah ihyaul mawat itu yaitu tahajjur. Ada seseorang yang menguasai, cuma menguasai tapi tidak menghidupkan. Bagaimana istilah menguasai itu tapi tidak menghidupkan dan tidak termasuk menghidupkan sehingga orang lain bisa menggunakannya. Misalnya satu, tapi yang mutahajir itu sendiri termasuk yang paling berhak dengan tanah tersebut. Nah, tapi tidak sempurna kepemilikannya karena dia belum merampungkan keinginannya di dalam menghidupkan tanah tersebut. Intinya bahwasanya tanah itu boleh digunakan, jangan disia-siakan tapi gitu loh. Kalau digunakan tapi disia-siakan, lebih baik kasih kepada orang lain yang bisa menggunakannya. Yang pertama, orang yang disebut mutahajir dalam syariat itu adalah idza syara fi walam yutimmah. Jika dia itu memulai dengan menghidupkan tanah tersebut tapi tidak menyempurnakannya. Dibikin pagarnya tapi tidak pernah ditanami kebunnya. Dibikin pagar dan pintunya tapi tidak diteruskan, tidak. Nah, itu berarti mutahajir. Yang kedua, yakuna fajilan hajatihi. Dia sudah punya rumah, rumahnya besar, dia sudah punya ladang, ladangnya sudah besar, tapi dia membuka lagi. Tapi membuka lagi dalam keadaan tidak disempurnakan. Maka yang semacam ini berarti mutahajir. Kenapa? Dia tidak memerlukannya. Yang dia sudah cukup, tapi dia masih tamak juga, dia pengen membuka di tempat yang lainnya. Wa idza kana yataju lahu bahimatihi auli fawa muqaddamun. Tapi kalau seumpama memang dia memerlukannya atau untuk binatang ternaknya atau untuk ladannya, maka orang yang semacam itu yang pertama kali hidupkannya itu dia harus didahulukan daripada yang lainnya. Wa idzah tajahu adamiyun akhar. Nah. Yang kedua, idza nasabal alamat bil ahjar wa lam yazid ala kifayatihi Wakana kana ala imarati halal. Jika seumpama dia sudah menaruh memasang tanda bahwasanya ini adalah tanah yang akan saya hidupkan. Misalnya apa? Naruh patok-patok tanah itu. Nah, kita eh, apa? Di segi empat tanah itu di sepanjang tanah itu di ujung-ujungnya sudah dipatok tanah. Walam yazid ala kifayatihi. Wa kana qadiran ala imarati halal. Dan dia tidak menambah melebihi daripada kemampuannya. Cuma masalahnya dia sudah mampu untuk membangun tapi sampai sekarang dia tidak membangunnya juga. Nah, itu juga termasuk mutahajir. Yang ketiga, Iza ta'ahul imam ardon liyuhiha. Jika imam yang menentukan ini adalah tanah yang berhak untuk engkau hidupkan. Tapi dia belum menyentuhnya. Berarti orang yang ditunjuk itu juga termasuk mutahajir. Apa hukumnya tanah yang berada di dalam hajarnya orang lain? atau mutahajir itu bagaimana terkait dengan hukum tanahnya itu. Katanya, yakunu huwa aula biha min ghairihi fayahrumu ala ghairihi muzahamatuhu. Jadi seorang mutahajir itu dia paling berhak memang dengan tanah tersebut. Sehingga tidak boleh orang lain itu merebutnya itu nggak boleh haram hukumnya. Walakin lau zahamahu akhar wa amaraha mallakaha ma'al isim. Tapi kalau seumpama ada orang lain yang merebutnya kemudian memakmurkannya dan menghidupkan tanah tersebut, maka dia memilikinya. Kenapa? Kesempurnaan kepemilikan orang yang pertama belum sempurna. Jadi kalau memang dia itu ingin memilikinya, harusnya disempurnakan sehingga menjadi miliknya. Tapi karena dalam waktu yang lama, kemudian dia tidak menyempurnakan, maka kalau ada orang yang merebutnya, kemudian menghidupkannya, sudah terlanjur menghidupkannya, maka itu adalah haknya dia, tapi dia dosa. Karena apa? Menyerobot, gitu. menyerobot haknya orang lain. Wajuri fayukhayyirul imam baina iyaha wa baina tarkiha. Tapi kalau seumpama dibiarkan begitu saja, dibatasi, diberi tanda bahwasanya itu adalah tanah yang akan dihidupkannya, tapi tidak dihidupkan juga, tidak dibangun juga, tidak ditanami juga, tidak dibajak juga misalnya maka nanti imam memberikan pilihan kepadanya antara menghidupkan tanah tersebut atau meninggalkannya untuk orang lain. Finish tamhala halu mudatan kalau semua ditekan oleh imam biarkannya di orang lain untuk hidup tapi lakukan mustaraka. Masyaallah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. La tatarakkab furu' al-aghya fa inna dzalika yaqta'un wujuka Jangan kalian berharap-harap. Sekali lagi ini adalah sebuah ilmu tasawuf di mana ilmu tasawuf itu terkait dengan sekilas kalau tidak dijelaskan dari satu sisi kita diperintahkan dari sisi yang lain kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah di sini dikatakan kalau semua kan, sakit nggak ingin, fakir kita nggak ingin, ingin kesengsaraan kita nggak ingin, problema kita nggak ingin, selesai. Itu akan memutus Allah. Karena Allah Taala itu menciptakan kalian diawasi. Ah gitu. Katanya Allah Allahu jika seorang hamba itu berlakukan kepadanya di dalam hakoh, wa la fi fariwan minhu seorang hamba diletakkan atau diberlakukan artinya apa? Kita kena sakit, sempurnakan. Sakit itu biar berupa pahala yang sempurna. Gimana sakit supaya berupa pahala yang sempurna? Ya sabar. Sambil berobat, sambil berdoa, sambil kita melakukan terapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh medis itu. Nah, gitu loh. sempurnakan Jangan kalian berharap satu waktu yang lainnya yang mana pada waktu itu dia akan selesai dan e, terhindarkan daripada keadaan tersebut. Fa inna ta'milahu lil waqti tsani yamna'uhu min al-qiyam bi haqqil waqtil awal fi ma uqima fihi wa tawqituhu ma yajibu lahu. Karena kalau dia berharap dengan harapan yang lainnya sehingga dia tidak sempurna yang ada di keadaan yang pertama itu. Yang harus dilakukan tuntaskan dulu yang pertama. Nanti baru yang kedua itu silahkan kita e, bicarakan, diskusikan di ketika keadaan yang kedua itu datang, gitu loh. Nah, keadaan kedua apa? Miskin, jadi kaya. Miskin itu keadaan pertama, kaya keadaan yang kedua. Sakit, kemudian sembuh. Sakit keadaan pertama, sembuh itu keadaan kedua. Jangan berharap sembuhnya ketika sakit. Jangan berharap kayanya ketika miskin. Nah, gitu loh. Tapi apa? Tuntaskan tuntaskan dulu. Setiap keadaan itu tuntaskan. Nanti kalau sudah datang keadaan kedua itu lain lagi. Itu masalah lagi. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala ciptakan kita ini semuanya dari awal sampai akhir harus naik menanjak. Harus naik meraih pahala. Harus naik meraih derajat yang di Itu harus. Kalau kamu nggak mau tetap Allah akan seperti itu. Walaupun nggak mau gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu Ternyata kehidupan itu semacam itu. Ya harusnya kita itu paham. Oh ternyata benar juga penelitian yang telah disebutkan, dilaksanakan bahwasanya seorang manusia itu dari harapannya yang terlaksana cuma 30%. Itu pun maksimal. 70% gak terlaksana. Orang Indonesia ada yang gak pengen kaya? Berapa jumlahnya orang Indonesia? 235 juta. Terus manusia di Indonesia. Nah, kita insya Allah yakin semuanya berharap jadi orang kaya. Tapi orang kayanya berapa? Orang kaya di Indonesia berapa? Nah, jadi biar kita paham, 10 juta nggak sampai. Orang kaya nggak sampai 10 juta. Nah, ini kan salah satu contoh. Berapa persen yang terlaksana? 30 persen saja itu maksimal. Nah, jadi supaya kita paham caranya meneliti itu kayak gitu. Orang yang sakit, orang yang cacat, yang ada problem itu banyak tapi yang lepas itu berapa? Nah, gitu. Yang lepas daripada problem sesuai dengan harapannya itu berapa? Nah, jadi supaya kita paham, oh ternyata kita hidup di dunia bukan dengan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Oleh karenanya, enjoy saja. Hidup ini enjoy. Gimana enjoy? Gini loh. Jalani. Ini sakit sekarang. Apa sih yang harus lakukan sakit? Sabar pertama. Kemudian evaluasi yang kedua. Evaluasi apa? Bisa jadi ini karena apa? Karena Allah Taala terfirman dalam Al-Qur'an, Ma'asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum Nah, ini termasuk musibah ini. Nah, bisa jadi itu karena kesalahan inti. Coba Nah, kemudian mungkin karena keredoan inti di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, eh coba dievaluasi. Nah, gitu. Yang ketiga, melaksanakan perintahnya ketika sakit apa? Suruh doa, doa. Suruh sedekah, sedekah. Suruh berobat, berobat. Semua itu kan perputaran. Perputaran apa? Perputaran antara khidmahnya satu hamba kepada hamba yang lainnya. Dengan kita sakit, ada khidmah di situ. Khidmahnya apa? Orang yang sakit datang pada dokter. Dokter bisa menolong yang pasien. Pasien juga bisa menolong dokternya dengan ngasih uang. Jadi semua itu ada khidmah. Jadi Allah menciptakan semua binatang, semua makhluk itu tujuannya itu adalah untuk menjadikan diri mereka masing-masing merupakan pelayan bagi yang lainnya. Sehingga lihat, kalau seorang ada di antara kita yang tidak bisa melayani orang lain, maka berarti kita lebih menyedihkan daripada binatang. Karena binatang sejelek-jelek binatang itu akan berguna bagi manusia atau bagi hewan yang lainnya ataupun bagi alam semesta. Coba kita lihat kotoran, kotorannya binatang. Berguna untuk enggak untuk manusia? Dari segi apa? Ya si popo, silakan kotoran. Kotoran itu berguna untuk manusia. Coba lihat. Adanya harimau adalah sebuah khidmah, pelayanan. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang sudah ada uzur pada dirinya sehingga tidak dizalimi oleh yang lainnya, dimakan oleh harimau satunya. Dan harimau satu dan yang lainnya semua ada khidmah, semuanya ada khidmah. Jadi kenapa ada pohon ini, coba nggak ada ini maka pohon ini nggak bakal begini, semuanya itu ada. Nah, jadi bentuk Khidmah dilakukan oleh seluruh makhluk. Maka kita pun juga dituntut seperti itu. Apa yang telah kita lakukan untuk umat? Apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini? Apa yang telah kita lakukan untuk nusa dan masyarakat kita? Apa yang telah kita lakukan untuk agama? Apa yang telah kita lakukan untuk keluarga? Nah, itu adalah, sebuah pertanyaan yang harusnya kita selalu pertanyakan kepada diri kita. Nah, lebih baik kita ngurus itu. Itu tiga hal itu tahapan yang kita jalani. Nah, nanti kalau sudah kita sembuh, ah, lain lagi tuh. Mulai lagi. Itu terkait dengan kesembuhan. Kalau sudah kaya, lain lagi itu keadaannya. Itu ujian lagi. Sakit ujian, kaya ujian. Jangan dicampur adukan, katanya beliau nih. Jangan dicampur adukan. Tuntaskan dulu, baru masuk yang kedua. Jangan kau berharap ketika yang pertama, mendapatkan yang kedua. Gitu. ya? <laughs> Karena apa? Kalau ente mengharap dari pertama yang kedua, terlalu banyak waktu-waktu yang terbuang, harapan-harapan yang sia-sia gitu. Ente berdoa, diperintahkan memang. Ente berharap, meminta pada Allah Taala pergi ke sana kemari untuk supaya dipindah dari keadaan kamu yang kamu tidak inginkan itu kepada keadaan yang kamu inginkan nanti, ya kan? Nah itu terlalu sia-sia karena banyak hal energi yang terbuang begitu saja. Lebih baik pada waktu kamu itu berada dalam satu keadaan yang kamu tidak sukai, tuntaskan. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan semua masalah tuntas. Nggak mungkin nggak tuntas. Dengan dasar firman Allah Ta'ala apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Sampai dua kali Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Jadi kalau kita naik, pasti ada ujungnya. Habis naik apa? Turun. Nah gitu. Jadi harus seperti itu. Di dunia sistemnya harus seperti itu. Gak ada orang menanjak, menanjak, menanjak terus, terus, nggak nggak turun turun, nggak nggak ada. Harus turun. Nah, begitu pula kita. Jadi kita sakit pertama kali parah, parah, udah itu lumayan parah, udah itu lumayan ringan, udah itu sama seperti itu. Nah, jadi semua keadaan itu seperti itu. Jadi nggak usah yang nanti itu apa kata yang nanti. Ada sekarang kita nggak punya uang kita sudah berharap kalau anak ini begini begini ngapain? Sekarang uangnya ada nggak? Nggak ada niat yang baik. Nggak pernah bukan masalah niat yang baik. Ini kan angan-angan, angan yang terkait dengan niat. Kamu sakit, kalau tarbiyah sembuh. Kalau sembuh kamu, nanti kalau sudah sembuh. Itu adalah yang terbaik. Nah itu. Jadi dalam satu keadaan belum tuntas, ya, saat waktu kita akan kita lakukan. Nah, tidak kan? Kalau yang demikian tidak, kenapa kita itu dituntut untuk memikir Allah? Gitu. Binatang itu kan beda sama manusia. Dari sisi, dari segi binatang nggak pernah menyimpan untuk yang besok. Tapi dia yakin dengan puan jaminan Allah. Tapi manusia punya akal, tapi dia menyimpan untuk yang besok. Ini yang dimasukkan jangan. Yang sekarang sekarang, besok yang besok. Nah, jadi itu seperti itu. Nanti 10 tahun lagi kalau sudah begini Anda bakal begini. Jangan bicara 10 tahun lagi. Belum tentu 10 tahun, 2 tahun yang meninggal. Nah, bahkan belum tentu 2 tahun, mungkin besok kita nggak paham gitu. Itu mengupus amal. Nah, karena Tulul amal itu termasuk daripada dosa. Itu tulul amal itu. Kemudian Bagaimana Abu Hafaz radhiyallahu anhu fakiru sadiq huwa alladhi fa warada alaihi waridun yushgilu mi wa minhu wa yattaqihi. Ya, coba. Contoh, beliau memberikan contoh. Berkata Imam Habas. Seorang fakir yang benar-benar di dalam kefakirannya, karena fakir itu ibadah apa tidak? Fakir itu ibadah. Magam itu fakir itu. Tapi kan kita menganggapnya itu apa sih itu. Hem, nah, sian deh, apa sih dia hidupnya. Ah, gitu. Tapi fakir itu adalah sebuah magam sebetulnya. Tapi kalau diiringi dengan gona'ah, kesabaran, ada mudajar. Nah, itu. Tapi kalau dia fakar tapi dia tidak nerima, fakar dia datang ke dukun, fakar dia itu melakukan pesugihan dan sebagainya. Nah, itu berarti itu fakar yang yang apa yang menjerumuskan itu bukan itu maksudnya jadi fakar yang menjadi merupakan sebuah magam di sisi Allah itu adalah fakar yang sodik Fakar yang diiringi dengan ketakwaan yang diiringi dengan kona'ah jadi katanya fakir yang sadik ini orang fakir yang benar-benar mendapatkan kemuliaan dengan kefakirannya adalah yang setiap waktu itu berada di dalam hukumnya. Jadi dia itu seorang fakir. Dia seorang yang fakir. Orang nggak punya. Orang yang berhak menerima zakat. Dia nerima. Dengan kefakirannya itu dia terima. Bahkan Iza warada alaihi waridun, kalau semua ada sesuatu keadaan kepada dia. Misalnya apa? Dia langsung jadi kaya, kaya. Setelah dia itu miskin, ya hisu minhum. Maka dia merasa berat untuk mendapatkannya. Waitakihi bahkan dia itu berusaha untuk menghilangkannya. Nah, gitu. Itu fakir yang so, yang sodik seperti itu. Gitu. Kenapa ya? Kok aku sekarang ini kok mudah urusannya? Biasanya sulit urusanku, kok ini kok mudah? Nah, dia itu sudon kepada dirinya gitu. Jangan-jangan ini pertanda bahwa Allah Taala sudah tidak sayang lagi pada kita. Nah, kan itu kan pandangannya orang yang soleh, pandangannya orang punya ilmu seperti itu. Tapi pandangan kita kan tidak. Orang yang tertimpa musibah, kesian ya, kesian ya. Selalu kita awali dengan kesian ya. Kenapa bulan begini-begini kesian ya dia cerai, kesian ya dia. Nah, jadi semua kesian gitu. Nah, karena apa? Pandangan kita itu pandangan yang nggak punya ilmu, nggak punya takwa. Padahal jelas-jelas seakan-akan kita telah melupakan sebuah hadis Nabi SAW yang sering kita membacanya, mendengarnya, tapi sulit kita mencernanya. Apa itu? Iza ahabballahu abdan. Nah, semuanya hafal. Semuanya hafal. Nah, tapi kenapa gak, gak diimplementasikan dalam kehidupannya? Harusnya, kalau kalian itu tertimpa dengan cobaan yang tidak ditimpa oleh saudara kalian, ustazah yang lain yang enggak, kalian aja. Ah, berarti oh, syukur. Berarti kamu itu termasuk dicintai oleh Allah. Ah, kenapa nggak lihat seperti itu? Kok dilihatnya ya Allah aku ini kok cuma aku ya di sini yang kayak begini ya. Gitu. Kenapa kok lihat dengan pandangan semacam itu? Ah, gitu. Ah, ini salah satu contohnya ah, gitu. Gal wa qala Salbi Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu Idza jannaka al-lailu fala tu'amilin nahar hatta tusallimu laylataka tilka wa tuaddi haqqallah fiha wa tatati fiha li nafsik wa idza asbahta fakadzalik. Jika sudah masuk waktu malam, jangan kamu berharap pada siang hari. Dan besok aku mau gini, besok jangan besok yang sekarang dulu. Apa yang mau dilakukan sekarang ini? Jangan nunggu besok. Besok itu urusan besok. Sekarang urusan sekarang. Nah, gitu. Nah, sehingga apa? Begitu datang pagi hari juga seperti itu. Jangan bilang nanti malam, sekarang, sekarang itu ente punya kerjaan. Ente bahkan melintaskan sesuatu untuk berangan-angan pun itu sudah nggak ada waktu. Karena apa? Ente berkompetisi dengan waktu. Pem, berpacu dengan waktu. Cepet-cepetan ente sama dia gitu lah. Nah, jadi masalahnya kan kita itu tidak menghargai karena kita nggak tahu harganya yang sebenarnya. Sehingga kalau kita ingin tahu harga yang sebenarnya, ya pantas kalau Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Sampai-sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan kata-kata, Wal asri innal insana tapi husur. Kesian deh manusia. Semuanya itu mereka dalam keadaan rugi. Yang ngurusi jabatan rugi, ngurusin harta rugi. Kecuali apa? Yang alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis Itu yang beruntung. Selain itu nggak beruntung. Siapa mereka? Ya kita insya Allah yang beriman. Siapa yang beriman? Yang beriman itu adalah orang yang belajar menjadi orang yang beriman. Yang beriman itu adalah orang yang berusaha untuk menjadi orang beriman. Yang beriman itu adalah orang yang berusaha menerapkan keimanan dalam dirinya. Itu beriman. Gimana caranya? Ya mondok dulu. Hadir majelis taklim dulu. Karena kan butuh teori. Orang kaya itu nggak bisa langsung jadi orang kaya. Kecuali harus belajar dulu. Teorinya kayak gimana menjadi orang kaya usahanya gimana, upayanya gimana untuk menjadi orang kaya, sama seperti itu. Jadi keadaan kita yang sekarang ini sedang kita bina, diri kita itu adalah pembinaan keadaan tahapan untuk kita meningkat dan menanjak menjadi orang yang beriman. Nah, itu illadzina amalu. Berarti kita termasuk yang kategori pertama insyaallah. Wa amilus solihat, amalkan. Jangan cuma tahu teorinya. Nah, kemudian setelah mengamalkan tawasau, sih tahu. Dan kamu sudah tahu teorinya, kamu sudah praktekannya. Sekarang sebarkan sama mereka semuanya. Rasulullah sudah menjelaskan la minahatukum ahadukum hatta yuhibba akhihi ma di Ah, itu yang seperti itu yang nggak rugi. Hidupnya semua tidak iman, kemudian mengamalkan lalu menyebarkan. Itu yang nggak rugi. Itulah yang dimaksudkan Nabi sallallahu Ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa. Zikrullah amal soleh. Terus, au aliman menyebarkan au muta'aliman sedang mengumpulkan. Jadi <laughs> itu enggak apa yang enggak malun. Ada sebuah kerugian yang terjauh daripada rahmat Allah. Kemudian Wasuila sahada yastarihul fakir. Kapan seorang fakir itu bisa istirahat dari kefakirannya? Nah, apa jawabannya? Idza lam yara waqtan wairal waqti alladhi huwa fihi. Jika dia itu sudah tidak bisa melihat waktu selain waktu yang ada pada dirinya. Nah, jadi dia nggak ada pikiran nanti suatu waktu kamu itu akan menjadi orang kaya. Nggak ada pikiran seperti itu nggak ada. Karena mana? Karena saya sekarang ini ini keadaan saya yang harus disyukuri, yang harus dinikmati. <laughs> Nah, gitu. nah, kalau jadi berkhayal pun nggak sempat, berangan pun nggak sempat ya. Nah, jadi biar kita paham, ya apapun yang kita usahakan, yang kita upayakan Allah yang berkehendak bukan kita yang berkehendak. Jadi biarkan kita itu berada di dalam posisi masing-masing. Sebagai istri, ya tetaplah sebagai istri. Apa kata Allah Ta'ala? Di dalam regulasinya itu gimana? Sebagai seorang suami, tetaplah sebagai seorang suami. Tetap gitu. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, jangan sampai suami ngalah. Jangan sampai suami ikut apa katanya keluarga. Tidak, kalau itu nggak sesuai dengan anjuran Allah, perintah Allah harus diberantas, dilawan. Karena kullukum rohin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, itulah maksudnya. Nah, jadi fakir itu apa? Fakir itu harus sabar. Sabar itu apa? Enggak boleh minta-minta. Enggak -minta. boleh dia itu sambatan. Tapi dia harus berusaha, berupaya untuk melepaskan diri daripada kefakiran yang bisa menyebabkan kekufuran. Nah, gitu. nah itu. Jadi enggak enggak ada Kenapa ini sekarang berusaha ini? Biar jadi orang kaya enggak, tapi bagaimana caranya supaya dalam kefakiranku ini saya bisa meraih ridho Allah. Allah mengatakan saya untuk supaya berusaha untuk keluarga, saya akan berusaha. Ya, jadi usahanya untuk apa? Untuk jadi orang kaya. Kalau usaha untuk kaya berarti kan dia nyimpen banyak, nyimpen, nyimpen, nyimpen, nyimpen. Nah, usaha kaya, bahaya itu. Bahaya. Tapi apa? Usaha yang kita lakukan itu adalah usaha supaya kita itu benar-benar merampungkan keadaan yang sekarang ini. Nah, gitu. Kemudian Galal bagawi fi tafsirihi inda qauli ta'ala wa nabluwakum bisyarri wal khair. Dan kami akan coba dengan apa? Kami coba. Apa? Bisyarri wal khair dengan yang tidak enak dan yang enak juga. <laughs> Nah, jadi banyak di antara kita itu yang melihat segala ujian Allah itu satu sisi. Makanya di dalam ayat lain Allah Taala firman wa minan nasi mayabudullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang dia itu berhamba, sahaya kepada Allah taala, beribadah kepada Allah taala, tunduk kepada Allah taala dari satu sisi aja. Kan? Kalau seumpama dia itu tertimpa kebaikan, maka dia katakan ini dari Allah. Tapi ketika ketika tertimpa musibah, maka dia langsung berubah, melawan kepada Allah. Nah, ini berarti ala harfin. Itu pula ketika dia miskin dia ingat kepada Allah. Tapi ketika dia kaya dia lupa pada Allah. Ala harfin. Nah, pada Allah Taala mengatakan wa nabluwakum bisyarri wal khair. Kami coba kalian, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Tapi keburukan dulu yang disebutkan. Kenapa? Keburukan itu lebih sulit untuk dilaksanakan. Lebih sulit sabar apa lebih sulit syukur? Hah? Lebih sulit sabar apa lebih sulit syukur? lebih sulit sabar. Buktinya Allah sebutkan sabar dulu di sini. <laughs> Jadi sabar itu jadi orang sabar itu nggak but. Nah, jadi inna Allah sabirin enggak ada innallaha ma'asyakirin. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah yuhibbu ibadihi syakura, syakur, senang. Tapi ma'iyah, kebersamaan itu bersama orang yang sabar. Nah, tapi yang pasti di sini adalah sekarang kita setiap detik per detik, setiap menit, per menit, setiap jam, per jam kita berada di dalam cobaan Allah. Itulah maksudnya firman Allah Taala wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun wa maka rabbuka basira. Jadi aku jadikan kalian satu dengan yang lainnya itu adalah sebuah fitnah, ujian, cobaan yang bisa menjauhkan kamu daripada pahala ridho Allah dan juga eh, ridho Rasulullah SAW serta mahabbah keduanya. Ah. untuk apa dicoba itu? Atas birun kamu itu sabar apa tidak? Bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Ah itu maksudnya tujuannya itu gitu. Atas birun dan ingat orang rabbuka basir. Allah tidak pernah tidak melihat Allah lihat. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita paham yang semacam itu, semua gerakan suami yang kayak begini-begini, macam-macam cobaan dan sebagainya itu semua dari Allah. Dan ketahuilah Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada kalian melebihi daripada diri kalian kepada diri kalian. Jangan orang tua kepada kita. Kita tertimpa musibah belum tentu orang tua paham. Tapi kalau kita yang tertimpa musibah kita rasakan walaupun orang lain tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita melebihi daripada kita kepada diri kita sendiri. Jadi jangan sedang pada Allah Ta'ala. Allah cuma lebih tahu. Kamu itu, aku nggak mau kamu itu nanti sengsara di akhirat. Di neraka habiskannya dosamu. Gimana caranya? Kasih ini dulu yang gak enak-gak enak nih. Nah, nanti kalau kamu meninggal, tinggal masuk surga. Kasih masuk surga apa yang terjadi? Sudah digambarkan oleh kekasihku Muhammad. Ada satu orang yang dia termasuk ahli nikmat di dunia. Dimasukkan ke neraka karena dia penuh dengan kemaksiatan waktu di dunia dengan karunia-karunia Allah yang telah diberikannya. Tapi ternyata begitu dia masuk sekejap keluar lagi tanya, Apakah kamu masih mengingat kenikmatan yang kalian rasakan selama di dunia? Apa jawaban orang itu? Apakah aku pernah merasa nikmat? <laughs> Setelah dimasukkan neraka sekejap itu, kenikmatan yang lama itu 60 tahun, 70 tahun itu hilang sama sekali. Ingat pun tidak. Aku pernah hidup di dunia, aku pernah merasa nikmat. Saya ingat pun tidak pernah merasa nikmat, aku selalu diazab. <laughs> Tapi sebaliknya, hidupnya penuh dengan kepenatan, kesengsaraan, musibah, musibah, ujian, ujian, cobaan, cobaan. Sampai akhirnya ketika di akhirat masukkan surga. Sebentar suruh keluar lagi untuk ditanya oleh Allah Taala. Kamu ingat gak musibah-musibah yang aku berikan pada kamu ketika di dunia? Apa itu ya? Hah? Apa aku pernah kena musibah di dunia? <laughs> Kayaknya dari mulai aku diciptakan kau berikan mata terus aku Sampai lupa, nggak ingat sama sekali. Musibah yang dialami itu nggak ingat sama sekali. Nah, itu loh, biar kita paham. Jadi Allah Ta'ala itu vision itu untuk itu, untuk mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa kita. Nah, jadi gimana? Ya kita senyum aja sama Allah. Senyum aja, lihat aja. Demi Allah pasti ada baiknya, pasti ada baiknya, pasti. Nah, gitu. Nah, tunggu aja kebaikan itu apa, bentuknya, berupa apa. Gitu. Nah, kalau orang itu terus menekuni ilmunya Nabi yang memang menyingkap segala misteri dunia ini, maka dia itu tambah iman, tambah kuat. Tapi kalau orang enggak, Ya Allah ini belum selesai, kena lagi. Ada lagi. <laughs> Ah, itu. Kenapa gak beriman? Kalau sudah orang beriman, tahu tujuan hidup ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mengumpulkan uang. Kumpulkan uang habis lagi. Eh, kumpulkan uang habis lagi. Saya Emang bukan untuk itu kok. Em, punya harta benda baru sayang-sayang hilang. Nah, terus kita akan sumpah. Ngapain sumpah gara-gara dunia, gara-gara gitu lah. Berarti akan apa? Dia nggak tahu misterinya. Nah, jadi dari awal itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kita hidup di dunia itu bukan dengan kehendak kita. Kalau kita hidup di dunia dengan kehendak kita, tentunya wajah kita nggak seperti wajah kita. Kenapa? Nah, kita ini siapa lihat ngaca setiap hari. Puas nggak dengan kaca? Puas nggak dengan hasilnya? Emang kamu rias terus dirias-rias, yang hitam dijadikan putih, yang eh, bopak-bopak eh, di apa dialusin. Nah, tapi puas nggak? Fahim? Kenapa harus 10 menit? Kenapa harus lebih? Karena nggak puas-puas terus. Dipoles lagi, eh kurang, poles lagi terus. Hati-hati sekarang musim hujan. Nah, akhirnya basret, hilang kena satu tetes lah itu. Keluar dari aslinya, putih sini ini hitam gitu. Nah, kenapa? Karena dia tuh nggak paham hidup ini bukan untuk apa katanya inti, jangan sombong. Kita ini seorang hamba, enjoy saja kehidupan ini, jalani aja. Apa yang perintah Allah lakukan, apa yang Allah jauhi, sesuai dengan perintahnya. Nah, itu berarti orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Taala. Faham? tawakal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Taala, Allah yang mencukupinya. Enggak usah minta, Allah yang mencukupinya. Allah yang menutupi. Ah, enggak usah khawatir. Nah, tapi kita harus kaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. al-Bajuri fi tafsirih Gal, apa itu bisyari wal khair asyiddah warraha wal seha wal ghana wal ghina wal faqar. Nah, jadi Allah menguji hambanya itu berupa apa? Berupa kesenangan dan kesedihan. Berupa kesehatan dan sakit. Berupa kekayaan dan fakir. Wagilah. Bima tuhibuna wa takrahun. Apa yang kau senangi dan apa yang kau benci? Ada satu orang berkata kepada orang lain. Apa katanya? Linandur syukrakum fima tuhibbun wa sabrakum fima takrahun. Artinya ayat itu adalah supaya Allah Ta'ala melihat. Paham? Ketika kamu senang bagaimana syukurmu. Nah, makanya biasakan implementasikan kepada hamba sebelum kepada Allah. Allah dikasih orang, ya Allah, ini kesenangan anak. Terima kasih banyak. Cium. Ini kesenangan anak luar biasa. Ini dari dulu anak pengen. Tanpa gambar manusia. Sehingga apa? Sedikit demi sedikit kita tambah kepada Allah. Ya Allah. Alhamdulillah anak dapat suami yang baik. Anak dapat anak-anak yang baik. Yang ada syukur, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La syakartum la azidan nakum. Nah, tapi kalau kasih ini. Oh ya, makasih ya. <laughs> Apalagi sama manusia kayak gitu. Apalagi sama Allah yang nggak kelihatan. Nah, besar kan. Walaupun nggak senang tapi besar kan, Sebagai apa? Tanda syukur kita, implementasi kita. Karena apa? Yang memberikan itu bukan dia. Bukan bukan dia yang memberikan tapi Allah. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Dikasih makanan sama Sayyidatuna Aisyah. Masalahnya Sayyidatuna Aisyah baru belajar masak. Nah, itu yang masakannya keasinan campur sama pahit. bukan yang keasinan, <laughs> tapi campur sama pahit. Nah, nah. Akhirnya apa? Dia coba. Maka Rasulullah terus makan. Makan Rasulullah. Enak Rasulullah. Wah enak, enak. Nah, akhirnya pas suatu waktu dicoba sama Sayyidina Aisyah setelah pulang Rasulullah. Langsung ah, dia muda, aku mutain sama Sayyidina Aisyah. Akhirnya gali Rasulullah, ternyata nggak enak. Oh, berarti enggak enak itu tadi. Ya sudah kalau gitu aku nggak mau makan yang nggak enak seperti itu yang dirasakan. Nah, itu. Kan luar biasa. Syukurnya itu loh, jabr khawatirnya. Makanya kan ada salah satu sifat daripada habaib yaitu Jabal Khatir. Nggak ada yang bisa mengalahkan Habaib Jabal Khatirnya. Menyenangkan orang lain itu luar biasa. Kenapa? Itu sifat yang diwarisi dari kakek, kakek, kakek sampai pada Rasulullah SAW. Benar Rasulullah SAW dikasih jeruk. Pem. Jeruk sepuluh. Masalahnya yang ngasih nggak tahu diri. Dikasih. Udah bilang terima kasih, tapi mesti tunggu. Oh berarti dia pengen lihat aku makan kan? Dimakan Rasulullah. Satu. Ditunggu masih sama perempuan itu. Dengan lugunya dia nunggu. Dua, tiga, sampai sepuluh habis semuanya. Terima kasih Rasulullah. Gembira dia pulang. Akhirnya katanya sahabat, tumben ya Rasulullah. Tumben apa? Kok nggak bagi-bagi? <laughs> apa katanya Nabi SAW? Gak sengaja aku tidak bagi kalian. Karena apa? Semua jeruk itu dari awal sampai sepuluh semua kecut semuanya. Kalau aku berikan pada kalian, nanti kalian akan mengatakan, ini kecut engkau berikan pada Rasulullah, kesian bagaimana perasaannya dia. Biarkan aku yang menanggungnya. Itulah Dia Jabar khatir. Apa kata Nabi SAW? Man jabara khatiran, kan? Khalaqallahu min dzalika surur apa? Sab'una malakan yastafiruna lahu ila yawmil qiyamah. Makanya kenapa kok kita itu e, para habaib itu sangat mengutamakan jabar khatir. Kenapa? Nah, coba lihat kalau ketemu sama habaib. Ketemu, kif halak? Khair. Kif halak? Senang aja lah. Tanya aja. Gimana kabarnya? Ya Allah senangnya disapa sama dia. Aja. Gitu. Cuma gitu aja. Tapi apa pahalanya besar. Allah menciptakan seorang malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat nanti. Karena satu kabar gembira gitu. Satu kegembiraan itu. Nah, biarkan, biasakan kita menggembirakan orang, terutama para ahli bait, para kerabat ya. Kemudian para guru-guru, mereka orang soleh, senangkan mereka. Jadi jabar khatir itu nggak melulu dengan uang. Jabar khatir itu yang paling murah itu dengan senyum. Senyum terus. Ketemu satu saja senyum. Nah, asalkan ada orang senyum. Kalau nggak ada orang jangan senyum. Takutnya disangkanya orang gila gitu nanti gitu. Nah, nah jadi biarkan senyum terus. Tunjukkan Allah. Aku senyum ya Rob. Aku senang dengan segala ketentuanmu ya Rob. Nah, biarkan begitu. Nah, tapi ada ketentuan-ketentuan Allah yang harus kita sabar menjalaninya. Tapi ada pula ketentuan Allah yang harus kita lawan. Kita lawan apa? Allah tak nggak berkehendak seperti itu. Di antaranya apa? Gemuk, dibiarkan gemuk. Janganlah, kurusin. Bukan oh, karena gemuk, Alhamdulillah ya Rabbi, ini ada nikmat dari kamu. Daging jadi banyak. Enggak. Harus lawan. Nah, orang kalau sudah gemuk, akhirnya penyakit macam-macam. Nah, gitu. Ya usaha, olahraga. Rasulullah aja olahraga. Rasulullah sampai meninggal nggak gemuk. Rasulullah sampai meninggal dalam keadaan eh, badannya itu bagus. Nah, itulah Islam. Makanya kita tidak diperintahkan untuk banyak tidur. Banyak kita diam. Nah, tapi kita diperintahkan untuk bergerak. Sholat itu apa? Gerak. Untuk apa? Banyak, bakar energi itu. Kata Nabi SAW Bapak. As-salatu khairu maudu'in. Fa'in sya'a falyastaklil. Fa'in sya'a falyastaksir. Dengan kata lain, bukan sholatnya. Yang lebih bagus itu adalah olahraga itu adalah paling baiknya. Aktivitas manusia. Kalau kau mau, perbanyak. Itu bagus tuh. Kalau nggak mau, istilahkan sedikit. Nah, gitu lah. Kenapa? Isi daripada sholat itu adalah gerakan. Gerakan itu membakar energi. Jadi kalau sudah kita biasa mujahadah, mempunyai sesuatu itu harus sempurna, badan harus sempurna. Jangan lengan gempal kayak orang laki-laki gitu. Nah, itu jangan dikurangi itu. Itu nggak sempurna namanya. Emang enak suaminya ngelihat istrinya gemuk begitu. Nah, biarkan suaminya itu senang lihat istrinya. Kata Rasulullah apa? Al-mar'atu salihah idza ra'aha zawjuha tasurru. Idza ra'aitaha tasurru. Kalau kamu lihat dia pasti menyenangkan. Mana ada senang lihat orang gendut gitu. ah gitu ya. Jadi terus berusaha. Kalau Ustaz berusaha bisa, kenapa kalian nggak bisa? Paham? Nah, Jadi kita ngelihat eh, diri kita itu kalau sudah agak gemuk itu mau bangun susah, mau tahajud susah, mau ngapa-ngapain susah. Tapi kalau sehat badan, Nah, itu enak kecuali kalau emang sudah berusaha. Kalau nggak berusaha itu nggak bagus. Tapi kekurusan juga kurang bagus. HTBC itu kayaknya. Nah, Fem. Jadi khairul umur ustadzah. Ustadz itu apa? Ideal. Ideal. Jangan kurus, jangan gendut. Nah, gitu. Kurus nggak bagus, gendut apalagi. Gitu. Nah, tapi yang bagus adalah yang ideal. Yang perutnya itu seperti anjing. Nah, perut seperti anjing itu yang bagus dadanya sama perutnya. Kalau pakai baju itu perutnya itu nggak kena bajunya, itu yang bagus. Hmm, tapi kalau malah perutnya yang besar, bagus <laughs> itu. nah, semoga kalian semuanya bisa menyempurnakan sedikit demi sedikit, mulai pas fisik sampai ke batinnya, sampai ke hatinya. Insyaallah bisa kalian bersihkan semuanya. Amin ya rabbal